Sebagaimana disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat ke-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang firman-Nya Wadkuru dan ingatlah oleh kalian Allahi alaikum tatkala nikmat Allah terlimpah kepada kalian id kuntum a'daa kala itu kalian dalam keadaan bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum kemudian Allah menyatukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kalian dengan nikmatnya menjadi ikhwana, menjadi orang-orang yang bersaudara. Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan bahwasannya nikmat dipersatukannya hati kaum muslimin, dipersatukannya hati orang-orang yang beriman. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat ke-63. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim Allah allafa bainahum dan mereka berupaya untuk menyatukan hati mereka. Seandainya engkau menginfakkan, menafkahkan apa yang ada di muka bumi seluruhnya. Ma'allafta baina qulubihim niscaya engkau tidak akan mampu untuk menyatukan hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Ayat ini jelas bahwasannya bersatunya hati itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat saling bersaudara karena ikatan iman. Jelas merupakan nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan manakala kita menilik, mencermati dari beberapa tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa maka kita akan dapati ada beberapa ikhtiar upaya agar bisa meraih nikmat tersebut. Bila menilik perjalanan sejarah bagaimana suku Aus dan Khajraj mereka saling bermusuhan dalam kurun waktu yang lama dan panjang. Tidak setahun dua tahun, tidak sepuluh dua puluh tahun. Kedua suku itu bermusuhan. Setelah Islam datang, maka kedua suku yang bermusuhan tersebut bisa dipersatukan dan bisa dipersaudarakan. Sungguh besar keutamaan al-ukhwah, keutamaan mengikatkan persaudaraan yang dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala dilandasi karena keimanan, bukan karena kepentingan-kepentingan duniawiyah, bukan karena kepentingan-kepentingan yang sifatnya sesaat, tetapi mempertautkan tali ukhuwah, persaudaraan, benar-benar dilandasi karena keimanan. Dan kita tentu saja memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mempertautkan ukhwah persaudaraan yang benar-benar dilandasi karena iman. Semata-mata mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk keutamaan al-ukhwah. Di antara bentuk keutamaan dipertautkannya persaudaraan di atas landasan keimanan sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala ia menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Allah subhanahu wa ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbina والمتجالسين wal mutajalisina fiyya wal mutabazilina wal Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mencurahkan cintanya terhadap orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajib mendapatkan kecintaanku lil mutahabbina fiyya bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku kata Allah Subhanahu wa taala wal mutajalisina fiyya dan orang-orang yang saling duduk bermajlis karena aku wal mutabadzilina fiyya dan orang-orang yang saling berkorban karena aku wal mutazawirina fiyya dan orang-orang yang saling berkunjung berziarah karena aku Hadis ini mengungkapkan tentang keutamaan orang yang mempertautkan cintanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala cinta terhadap saudaranya seiman. Bagaimana ia akan mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang duduk bermajlis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang saling berkunjung berziarah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang saling membantu, memberikan bantuan, menolong karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua adalah petunjuk bagi kita bagaimana upaya merajut ukhwah itu. Kemudian di dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu hadis riwayat Muslim disebutkan Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qol dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Inna rajulan zaro akhon lahu fi qaryatin ukhra. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di tempat yang lain. Di sebuah kampung, desa yang lain. Fa'arsadallahu subhanahu wa ta'ala ala madrajatih malakan. Kemudian di tengah jalan. Ketika laki-laki ini tengah berjalan untuk menemui, untuk berziarah ke tempat saudaranya tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat. Falamma ata Maka ketika malaikat itu datang mendatangi laki-laki yang tengah berjalan menuju ke tempat saudaranya di kampung yang lain. Maka kala malaikat itu bertanya, "Aina turidu?" Apa yang engkau akan tempuh? Apa yang engkau inginkan dengan menempuh perjalanan ini? Kala kemudian laki-laki itu menjawab, "Uridu akhon li." Ukhid Uridu akhon li fi hadhil qaryah. Ya. Aku ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini. Kala kemudian malaikat itu bertanya, "Halaka alaihi min ni'matin tarubbuha alaih?" Ya. Apakah engkau berkunjung ke saudaramu itu dengan maksud niat ada sesuatu yang engkau inginkan, ada sesuatu yang engkau harapkan ya, dari dari kunjungan tersebut. Kala maka laki-laki itu mengatakan ya, tidak, ya, tidak ada maksud apapun. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Tidak ada maksud apapun selain anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Selain sungguh saya ini ahbabtuhu, mencintai dia. Mencintai saudaraku itu fillah karena Allah Ta'ala. Ya. Kala maka malaikat itu pun menyatakan, "Fa inni Rasulullah ilaik." Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah kepada dirimu. Ya. Bi annallaha qad ahabbaka. Ya. Untuk mengabarkan apa? Mengabarkan sesungguhnya Allah telah mencintai dirimu. Kama ahbabtahu fihi Sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu karena Allah. Hadis ini mengungkapkan tentang keutamaan seorang yang berjalan menuju kepada saudaranya. Saudara karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ia berjalan menempuh perjalanan dalam rangka untuk mewujudkan rasa cintanya ia kepada saudaranya tersebut. Tidak ada tendensi yang lain. Tidak ada kepentingan-kepentingan lain. Apalagi kepentingan bisnis, kepentingan keduniaan yang lainnya tidak ada. Ia datang kepada saudaranya itu adalah murni sebagai wujud sebab ya, cintanya ia cinta karena Allah. Sehingga ia berjalan menempuh perjalanan untuk menemui saudaranya tersebut. Berziarah ke saudaranya tersebut. Maka atas sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada orang tersebut melalui malaikat bahwasanya Allah mencintai orang itu. بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه Sesungguhnya Allah telah mencintai dirimu sebagaimana dirimu telah mencintai saudaramu, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk keutamaan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan lainnya di dalam merajut ukhuwah, merajut persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa perbaharui ya, langkah-langkah kita untuk terwujudnya ukhwah ini. Untuk terwujudnya persaudaraan yang diikat karena keimanan. Ya. Sehingga dengan itu akan menjadikan dengan sebab itu Allah kemudian menyatukan hati kita. Dan di antara bentuk ya, upaya kita untuk bisa merajut ukhuwah itu. Ya. Di antaranya adalah bagaimana kita berusaha untuk senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Untuk senantiasa mematuhi perintah-perintah Allah menunaikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terus berupaya ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mempersatukan hati-hati kita. Karena sesungguhnya hati manusia itu ada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mohonkanlah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyatukan hati kita semua. Ya. Inilah yang terpenting bagi kita. Ya, selain kita berupaya untuk menahan diri, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merusak terwujudnya ukhwah itu sendiri. Apa misalnya? Ya misalnya kita berupaya untuk menjaga lisan kita. Berupaya untuk menjaga lisan kita. Ya, untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti saudaranya. Berusaha untuk menjaga lisan kita agar ukhuwah yang terajut bisa semakin kokoh, bisa semakin kuat. Ya. Tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang akan menjadikan keruh suasana. Bahkan menjadikan keadaan semakin tidak baik. Na'udzubillah. Al-muslimu man al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu ya, menjadikan saudara-saudara muslimun, saudara-saudara kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Maka jaga lisan kita, jaga perbuatan-perbuatan kita, sehingga tidak mencederai, ya, tidak mencederai rajutan ukhwah yang telah terjalin, ya, tidak mencederai kemudian jalinan persaudaraan yang telah sedemikian ya, terukir, sedemikian terikat. Nah, ini adalah bentuk nyata. Menjaga diri untuk tidak melakukan sesuatu yang akan merusak dari rajutan ukhwah itu sendiri. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita benar-benar bisa melaksanakan apa-apa yang menjadi sebab ya, menjadi sebab sehingga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati kita semua.